Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd Ayuhal musyahidun al-kiram Aina makuntun Kifahalukumul yaum Nahnu nada'u antakunu fil wa afiyah Walil marda asa ayasfiyakumullah sifaan ajilan نلتقي مرة مع جوليا في برنامج تعليم اللغة العربية بالتلفزيون Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, apa kabar Anda pagi ini? Senantiasa kami selalu mendoakan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Namun bagi Anda yang saat ini sedang lemah terbaring karena sakit, kami pula mendoakan semoga Allah segera menyembuhkan penyakit yang sedang Anda derita. Amin ya rabbal alamin. Dan senang sekali pada pagi yang berbahagia ini saya Julia dapat kembali menemani pagi hari Anda dalam program Hikmah Pagi, pelajaran bahasa Arab melalui televisi. Waqat hadoro baina ladaina al-ustadha Dukturah Amani Lubis al-Majistir. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya? Alhamdulillah, bikhair Alhamdulillah, bikhair. Ma maudu darsina al-yawm, Ustazah? عن اهتمام اللغة العربية من قبل التلفزيون الإندونيسي. Oh, al-makna yakni Iya. eh, tema kita maksud dari tema kita itu artinya apa Ustazah? <laughs> Iya, pentingnya pelajaran bahasa Arab dan eh, di khususnya di televisi Republik Eh, Indonesia. mungkin eh, lebih tepatnya apa eh, bercerita tentang TVRI dengan eh, perhatiannya terhadap Iya. pelajaran bahasa Arab begitu ya, Iya, Ustazah? betul. Dan pemirsa beliau tidak sendiri karena sudah ditemani oleh Bapak Dr. Andes Samsul Arifin MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Khair ya Ustaz ya. Daiman. Insyaallah. Baik pemirsa sebelum kita memulai materi kita pada pagi ini marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh saudara kita Abdul Razik yang akan membacakan Al-Baqarah ayat 106 sampai 112.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 Dan langsung saja kita akan segera memasuki pada materi kita pada pagi ini, yaitu temanya adalah TVRI dan perhatiannya terhadap pelajaran bahasa Arab. Namun kami ingatkan bagi Anda yang ingin bergabung berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan dari mudaris atau mudarisah kita nanti, Silakan mencatat lain telepon di 5743476 atau bagi Anda yang ada di luar daerah di 021 5743478. Baik, kita akan langsung mempersilahkan kepada Profesor Dr. Amani Lubis untuk menyampaikan materi pada pagi ini. Tafadhali ya Ustazah. Syukran Julia. Apaan? Musyahidin al-kiram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum ma'na fi hadha sabah في برنامج تعليم اللغة العربية بالتلفزيون الإندونيسي ونلتقي في هذا الأسبوع بعد أن تكلمنا في الأسبوع الماضي عن مشكلات تعليم اللغة العربية بال- بإندونيسيا Pemirsa yang saya hormati, senang bertemu Anda kembali pagi hari ini dan eh, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab dengan tema pentingnya bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab di TVRI. Nah, minggu lalu kita sudah membicarakan beberapa problematika pengajaran bahasa Arab di Indonesia. Dan uh, kalau kita ingat juga minggu sebelumnya ada eh, tema-tema uh, kalau yang minggu sebelum ini adalah tema tentang Ki Hajar Dewantoro Betul. dan uh, dalam apa kita memperingati Hari Pendidikan, Hari Pendidikan. Nasional. Ya, baik dan uh, baik mari pemirsa kita saksi, uh, saksikan caption-caption berikut ini untuk mengulang kembali beberapa mufradat atau kalimat-kalimat kata-kata dari pelajaran tentang pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Al-jumlah al-ula Yaumut Ta'lim Al-Watani Ini bukan jumlah ya, ini ibarat Yaumut Ta'lim Al-Watani Hari Pendidikan Nasional Di baris kedua Harakat Wataniya Harakat Wataniya Gerakan eh, Nasional Gerakan-gerakan nasional Selanjutnya Abtalul al Wataniya para pejuang, pahlawan-pahlawan gerakan nasional. Selanjutnya ada kata kerja dalam tiga bentuk, bentuk masa, kin, masa lampau, masa kini, dan bentuk kata bendanya. dasa, ia dasu, tahad dus. Di baris terakhir ada kalimat At-ta'lim wasilah al-kifah التعليم وسيلة الكفاح للوصول إلى الاستقلال. Ini dalam perjuangan Indonesia bahwa pendidikan merupakan salah satu uh, upaya untuk memperoleh kemerdekaan. Ini bahasa Arabnya at-ta'lim wasilatul kifah lil wusuli ilal istiqlal. Selanjutnya, caption selanjutnya ada kata tarikh. Ini tentu pemirsa tahu artinya karena sering juga digunakan dalam bahasa Indonesia. Tarikh artinya tanggal. Di baris kedua, "Dzalikal yaum yarji'u tarikhuhu ila" ya, hari itu adalah tanggal atau uh, adalah hari peringatan apa begitu, ada titik-titiknya. Selanjutnya sama yusammi tasmiyah artinya dinamakan atau menamakan sama yusami tasmiyah Selanjutnya ada bentuk uh, ungkapan untuk membaca surat keputusan nomor sekian-sekian. Dalam bahasa Arabnya demikian. Nassal qarar, nassul qarar, rakam, wa khamsah, am khamsin di baris terakhir raid jamaknya ruwad artinya pelopor atau eh, pejuang-pejuang uh, yang uh, mempelopori pendidikan di Indonesia. Selanjutnya ada qaddara yuqaddiru takdir. Ya. uh, ada ungkapan di bawahnya takdiran lijuhudihil jabbara. Kita ingat dua minggu lalu kita bicara tentang Ki Hajar Dewantoro dan e, memperingati kelahirannya merupakan takdiran lijuhudihi al-jabbara sebagai penghargaan untuk perjuangannya yang sangat hebat. Selanjutnya, takar takarraba ya takar rabu takar takarrub ila. rubun ila artinya mendekatkan diri atau ya uh, apa uh, mendekatkan diri kepada rakyat waktu itu konteksnya demikian selanjutnya takarruban ila amatin nas ya ini dia mendekatkan diri kepada masyarakat umum nah pemirsa uh, selanjutnya kita akan mendengarkan Oh ini ada kalimat terakhir tadi Ghayyara yughayyiru taghyir Ya artinya mengubah atau me, uh, ya mengubah Nah selanjutnya pemirsa kita akan mendengarkan kata-kata baru dari dialog yang akan kita dengar nanti. Ada Mamduh, ada Fauzia, mereka akan membawakan dialog tentang tema televisi Republik Indonesia dan uh, perhatiannya terhadap bahasa Arab. Nah, kata-katanya adalah berikut pemirsa. Ihtamma yahtammu ihtimam bi. Ihtamma artinya mementingkan atau memperhatikan. Yahtammu bentuk masa kininya, kemudian ihtimam bi uh, artinya Ya, sama artinya tadi ya memperhatikan atau mementingkan namun ada bi ada kata ada kata apa sambungnya di akhir, ada harf jarnya atau mutaaddi bi ba bil ba. Nah, selanjutnya eh, ada ungkapan atau kalimat yang menggunakan kata ihtamma itu. Kita perhatikan pemirsa, ihtamma television al Indonesia. بتعليم اللغة العربية بتعليم العربية ya di sini artinya televisi Republik Indonesia mementingkan pelajaran bahasa Arab kata kerja selanjutnya adalah sabaka yasbuku atau sering diungkap juga yasbiku lalu sabq yang artinya uh, di telah kita ungkap sebelumnya jadi ada ya, sabaka artinya sebelumnya telah diungkap. Sabaka kalamuna anil lugha al-arabiyah. Kita telah membicarakan sebelumnya bahasa Arab. Ya. Berikutnya pemirsa ada kata nasyara yansyuru nashr artinya menyiarkan atau menyebarkan atau menerbitkan kalau majalah diterbitkan nah, artinya yanshur uh, tansyur al majalah sekarang kalau televisi karena dia muzakkar maka kita bisa gunakan yanshur yanshuru التلفزيون الإندونيسي برنامج تعليم اللغة العربية نشرة في الأسبوع Nah ini ungkapannya memang agak panjang pemirsa, tapi ini adalah pelajaran kita hari ini. Ada nasyara, kemudian di hampir akhir ada nasyaratan dengan mansub. Kita perhatikan eh, ungkapan-ungkapan uh, seperti ini karena ini tema minggu ini. Saya ulangi bacanya yansyurut televisyun bernamaj taalimin lughatil Arabiyah Nasyaratan fil usbu' yang artinya televisi Republik Indonesia menyiarkan pelajaran bahasa Arab satu kali seminggu. Ya, selanjutnya tentang kata takal lama. Takal lama artinya berbicara. Uh, dua minggu lalu kita juga sudah membicarakan ini ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Nah, coba kita uh, ungkap lagi. Takallama Fadli bil Injiliziyah takalluman natiqina biha. Ya, artinya Fadli berbicara bahasa Inggris seperti orang aslinya. Nah, pemirsa masih ada lagi atau ya yang terakhir atau ini ya, ya. Ihtamat televisi nah ihtamat televisi Indonesia Indonesia bitalim lughah Arabia ihtimaman. Kita perhatikan kata yang pertama kata kerjanya ihtamma, kemudian kata yang terakhir ihtimaman dengan nasb. Artinya eh, penegasan bahwa televisi Republik Indonesia mementingkan pelajaran bahasa Arab disiarkan. Nah, di sini tadi ihtamma televisionul Indonesi bitalimil lughal Arabia ihtimaman. Selanjutnya ma akbar. Ya, ini uh, uslub atau ungkapan untuk uh, menyatakan takjub atau apa menyatakan alangkah. Alangkah besarnya perhatian televisi Republik Indonesia. Nah, ini di sini begini dalam bahasa Arabnya. Ma akbar al اللغة eh, bi-talim bitalim talim al lughah al-arabiyyah, Ya, ما أكبر ما أكبر اهتمام التلفزيون الإندونيسي بتعليم اللغة العربية bahwa televisi mementingkan pelajaran bahasa Arab. Selanjutnya ini ada ungkapan terakhir istafadal muslimun. Istafada artinya uh, memanfaatkan atau sangat Eh, bermanfaat acara ini dalam uh, eh, bagi kaum muslimin istafadal muslimun min hadzal barnamaj istifadatan bishaklin kabir atau bishaklin aksar wa ahsan Istafadal muslimun min hadzal barnamaj kaum muslimin telah memanfaatkan acara ini dengan baik dan uh, dengan uh, sangat baik. Nah pemirsa itu tadi beberapa ungkapan tentang dialog yang akan kita dengar antara Mamduh dan Fauzi ya dan tentu temanya adalah te, uh, bagaimana bahwa televisi Republik Indonesia telah menyiarkan telah pernah menyiarkan bahasa Arab selama 10 tahun dari tahun 1900 90 sampai 2000. Nah, kemudian eh, tentu ini sudah banyak dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia dan kini kita akan eh, mempertegas lagi dan eh, me mengingat kembali pelajaran-pelajaran bahasa Arab dan tentu dengan konteks modern karena sudah di tahun 2012 ini. Baik pemirsa, mari kita saksikan dialog antara Mamduh dan Fauzia dengan tema At-Television Indonesi wahtimamuhu bita'limil lughah al-arabiyyah. Um, ya Mamduh, سبق كلامنا عن اللغة العربية في الشهر الماضي صحيح يا فوزية بل تكلمنا عن اللغة الإنجليزية تكلما أم، بل حينئذ تكلم فضلي باللغة الإنجليزية تكلم الناطقين بها أيها وهاتان اللغتان مهمتان في حياتنا اليوم ولكن قلت لك حينئذ يا ممدوح آه ما ذلك إن اللغة العربية نعم. أحد اللغات في العالم وذلك لأنها لغة القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أيها صحيح يا فوزية بل حينئذ تكلمنا عن أهمية اللغة العربية ومزاياها بالنسبة إلى اللغات الأخرى في العالم وبالعربية نفهم نعم. القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أيوة، نعم. فهما وبها أيضا نتوجه إلى ربنا عند الصلاة نعم. توجه الخاشعين أيوة، صحيح بل تكلم هو اللغة الإنجليزية الدولية والإقليمية في المحافل وكذلك في اللقاءات الأممية وكذلك في التواصل الفكري والاجتماعي والاقتصادي بين مختلف الأقطار آه يا فوزية لعل هذا ما يدعو التلفزيون الإندونيسي إلى أن ينشر برنامج تعليم اللغة العربية نشرة في كل الأسبوع كلامك صحيح يا ممدوح آه، ولقد عرف الجميع أن التلفزيون الإندونيسي نعم. قام بنشر برنامج تعليم اللغة العربية منذ عام 1990 ميلادية إلى عام 2000 ميلادية وذلك بالتعاون مع نعم. وزارة الشؤون الدينية نعم منذ عام 1990 ميلادية أيوة قام التلفزيون الإندونيسي بنشر اللغة العربية نعم. منذ عام 1990 آه. ميلادية آه، واستقبله المسلمون في بلادنا هذا نعم. استقبالا لأن ذلك البرنامج يساعدهم كثيرا آه، في فهم وترقية اللغة العربية نعم. ولكن يا فوزية إني أتساءل في قلبي آه ما ذلك الشيء بل أين كنت حينئذ؟ <laughs> حينئذ آه، ما زلت صبية يا ممدوح أو ما زلت صبية أيوة آه، لأن عمري لم نعم. يزد عن سنة وشهر نعم. ولدت أنا في شهر أكتوبر عام 1989 ميلادية وبدأ ذلك البرنامج نعم. في شهر نوفمبر عام 1990 ميلادية يا سلام ما أكبر اهتمام التلفزيون الإندونيسي بما يتوجه إليه المسلمون في تعليم اللغة العربية في بلادنا نعم أه وما أعظم عمل التلفزيون الإندونيسي أه. في إحياء لغة القرآن الكريم <clears throat> نعم. والأحاديث الشريفة صحيح يا فوزية ولكن فمن المستحسن يا فوزية أيوة. أن يكون هذا البرنامج يبقى عقده حتى يمكن للمسلمين أن يستفيدوا من هذا البرنامج استفادة طبعا بشكل أكثر وأحسن صحيح ممدوح وأتمنى أيضا مثل ذلك نعم أمين آه ممدوح تفضل آه كده كده Kabupaten Semarang banyak sekali objek wisata. Di antaranya adalah Candi Gedung Songo. Sesuai dengan namanya, di sini terdapat sembilan candi yang berderet dari bawah sampai ke puncak Gunung Ungaran. Konon candi ini dibangun pada zamannya dinasti Selendra dan ini lebih tua dibanding dengan candi Borobudur. Uniknya, di sini juga terdapat sumber air panas yang bisa dinikmati para wisatawan. Kami tunggu kedatangannya di Candi Gedung Songo, Kabupaten Semarang. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Hikmah Pagi program pelajaran bahasa Arab. Dan Ustazah, tadi sepertinya kita mendengar percakapan antara Fozia dan Mamdu yeah. Iya. itu tentang uh, perhatian TVRI terhadap pelajaran bahasa Arab itu iya, sendiri. Ya, betul, betul. betul. Dan salah satunya adalah bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Quran, begitu. Jadi ya. sangat bermanfaat begitu kiranya, Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi memang uh, uh, sangat nyambung sebenarnya dengan bahasa Indonesia juga betul. karena 40% bahasa Indonesia juga berasal dari kata bahasa Arab. Ya. Maka sebenarnya mudah bagi orang Indonesia untuk mempelajari bahasa Arab. Makanya ada harapan ada dari Mamdo uh, eh, agar program ini senantiasa hmm. berjalan kiranya agar bisa memberikan Baik. manfaat kepada hmm. pemirsa. Baik pemirsa, kita akan segera menyaksikan paparan tentang koaid dan uh, ada. segala sebelumnya ada sebelumnya ada oh ada penjabaran ya. uh, kesimpulan dari percakapan begitu saja ada pertanyaan-pertanyaan oh, akan uh, saya lontarkan kepada pemirsa Kita berlatih menjawab sesuai dengan hewar yang tadi disajikan. Baik saja. Oke. Silakan. Tafadhali ya. Baik. Ustazah. Julia. Julia. نعم آه، مشاهدينا الكرام لقد شاهدنا الحوار مع ممدوح وفوزية وكان الموضوع هو التعليم اللغة العربية بالتلفزيون الإندونيسي ومدى اهتمام التلفزيون باللغة العربية وقد شاهدنا أيضا أن اللغة العربية هي لغة آه، اللقاءات الأممية وهي لغة دولية الآن Pemirsa, tadi kita sudah dengar bahwa bahasa Arab penting. Bahasa Arab adalah bahasa internasional yang digunakan di seluruh uh, pertemuan-pertemuan internasional dan juga ada dalam bagi rakyat Indonesia ketika menyaksikan televisi da TVRI khususnya dan ada pelajaran bahasa Arab mereka menyambutnya dengan antusias itu eh, kesan kami eh, memang demikian dan eh, eh kini saya ingin melontarkan beberapa pertanyaan yang mudah dulu ma maudhu' al-hiwar ma maudhu' al-hiwar as-sabiq ya tadi pemirsa kita eh, ungkap bahwa maudhu' al-hiwar as-sabiq huwa التلفزيون الإندونيسي واهتمامه باللغة العربية ini pemirsa tulisannya bagus lagi ya kali ini at-television al-indonesi wahtimamuhu bitalim al-lughatil arabiyyah ya selanjutnya hal kana fadli yatakallam باللغة الإنجليزية مع ممدوح takalluman natiqina biha apakah Fadli berbicara dalam bahasa Inggris kepada mamduh uh, seperti orang native speaker begitu ya kita dengar jawabannya bahwa enam ya ah. jawab Oh gitu, baik baik. Atau Juli yang jawab. <laughs> sahih sahih, boleh. Baik, jadi kita akan uh, ingat Hewar yang tadi dan akan saya tanya Julia atau bisa tanya Mamduhnya lagi. Mudah-mudahan ma eh, masih diingat jawabannya. Uh, tadi jawabannya naam ya, naam naam sekarang kita pindah aja ke yang ketiga siap-siap Julia <laughs> mata bada at-television al-Indonesi بتعليم اللغة العربية coba eh, Julia نعم Bilugha al-Arabiyyah. نعم sudah. طبعا باللغة العربية Aduh, <laughs> pokoknya 1990 begitu. لا قوليها باللغة العربية <laughs> Bagaimana kita lemparkan kepada Fauzia saja sudah. ممكن ممكن كم آه، في سنة كم بدأنا في نشر اللغة العربية يا فوزية آه، في سنة 1990 ميلادية نعم صحيح الحمد لله آه 1990 والسؤال الرابع كيف اهتم التلفزيون الإندونيسي بتعليم اللغة العربية كيف اهتم التلفزيون Nah, eh, ini saya minta pemirsa aja karena ada kata kerjanya di situ ihtamma. Ya. Kita akan gunakan kata ihtamma juga dalam bentuk eh, uh, maf'ul uh, mutlaknya. Iya, itu istilahnya bahwa kita akan menegaskan kembali bahwa televisi Republik Indonesia mementingkan bahasa Arab di, disiarkan. Eh tamat Televisional Indonesia Ini jawabannya pemirsa Eh tamat Televisional Indonesia Bita'lim al-lughah al-arabiyah Ihtimaman kabiran Ya Dengan perhatian yang sangat besar Ihtimaman kabiran Selanjutnya Ya, mudah-mudahan bisa dijawab juga ini sama Julia atau dengan oleh Mamduh nanti ya. Kaifastaqbalal muslimun hadzal barnamaj? كيف استقبل المسلمون خاصة هذا البرنامج Fadol ya Mamduh. oh Mamduh Ya. dilemparkan ke Mamduh <laughs> Nanti Mamdu eh, merasa tidak kebagian saja. Tadi Fauzi sudah menjawab. Tadi sudah panjang juga ya dialog. Tayyib, eh, kaifal ijabah? Mal ijabah? Naam. كيف استقبل المسلمون هذا البرنامج؟ Apa ada yang mau menjawab dari dari pemirsa? Oh. Ya. Kaifah tamma eh, kaifah istaqbala al-muslimuna hadzal barnamaj? enam Assalamualaikum. Seperti ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas mutakalimah ya sudah. Ya. Siapa ini Bu yang berbicara, Bu? Fatira. Dari mana? Kendari. Tafadhol. Silakan sudah uh, nah. pertanyaannya. As-su'al Hawa كيف استقبل المسلمون هذا البرنامج استقبل المسلمون هذا البرنامج استقبالا جميلا استقبالا جميلة أو استقبالا حارا biasanya digunakan seperti itu menyambut dengan hangat dengan antusias syukran السيدة من Afwan. Kendari نعم والسؤال التالي pertanyaan berikutnya هل استفاد المسلمون من هذا البرنامج نعم استفاد المسلمون من Oh. هذا Oh, البرنامج ibu ibu mau borong استفادة jawabannya. بشكل أكثر Oh, Jamil. Wah, ini ibu rasanya menulis tadi ya jawab eh, apa pertanyaan iya percakapan tadi jadi bisa ingat jawabannya. Bagus sekali. الحمد لله كتبت كتبتها نعم Alhamdulillah. جميل جميل هذا دليل أنك فعلا مهتمة باللغة العربية شكرا شكرا السيدة عفوا نعم. عفوا يا أستاذ. Mungkin kita akan terima penelpon berikutnya saja. Masih ada pertanyaan? Ada, ya? masih ada. Masih ada. Iya, Silakan. iya. Bagi Iya. pemirsa yang bergabung di 5743476 atau di 0215743478. Pertanyaannya saja ya. mungkin nanti penelpon bisa langsung nah, menjawab gitu. Limadha ta'allama al-muslimun al-lugha al-arabiyyah? Limadha ta'allama al-muslimun al-lugha al Ada banyak sebab pemirsa kita perlu mempelajari bahasa Arab. Ya. Tayyib Julia Ustazah? Oh. Kif, idza mamdu. La anti uji. Ajili <laughs> eh, Nanti kalau minta Julia yang jawab semua nanti Julia bukan pembawa acara. <laughs> ini sudah ada yang masuk kita sapa mungkin ini akan menjawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ulangi pertanyaannya iya, ya. ya. Limadza ta'allamal muslimun al-lugha arabiyyah Coba uh, eh, Mamdu silahkan dijawab. لماذا تعلم المسلمون اللغة العربية؟ لأن اللغة العربية هي لغة عالمية تستخدم في المنظمات الدولية والإقليمية في المحافل نعم. واللقاءات الأممية Wah, Nah, ini ya. panjang sekali jawabannya saja. <laughs> Juli kalau menjawab c- bisa bahasa Indonesia. Lah, Juli bisa bilang yang mudah, yang tahu ya, <laughs> bahasa Al-Quran, Baik, bahasa baik. hadis, ya. Baik. Em, ini ada eh, terakhir nih, saya juga ingin bertanya. Limada raja mamduh? E, maksud saya, mada raja mamduh minat televisional Indonesia? Apa yang diharapkan oleh mamduh dari TVRI? Baik, mungkin ada penelpon yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gairu wadi. Enak. Oh, itu sih. As-sawt Kurang gairu jelas wadi. ini suaranya Bapak, silakan diperjelas suaranya. Ya. Dengan Bapak siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Ali. Pak Halim. Pak Ali. Pak Ali, eh, min aina, Pak? Jebara. آه تفضل أستاذة نعم. تفضلي ال- شكرا السؤال نعم السؤال الأخير هو ماذا رجا ممدوح من التلفزيون الإندونيسي apa yang diharapkan Mamduh silakan آه، آه، أرجى ممدوح من تلفزيون من تلفزيون الإندونيسي نعم أن يهتم بنشر اللغة العربية نعم آه، مستمرا كل يوم أو مدة السنوات شكرا شكرا نعم هذا إجابة مهمة جدا jadi dijawab bahwa eh, Mamduh berharap ini mungkin juga Pak Ali juga Mencatat berharap sepertinya. ya نعم نعم أرجو أنت نعم. أيضا جواب. ترجو استمرار إذاعة أو نشر تعليم اللغة العربية أيوة بالتلفزيون نعم أستاذة نعم Terima kasih, Terima syukran. kasih. Jadi Afwan. mengharapkan ak- disiarkan pelajaran bahasa Arab secara terus-menerus rutin di TVRI. Syukran. وهذا كل الأسئلة مني عن الحوار ونستمر مع القواعد وبعض الشرح من السيد الأستاذ شمس العارفين تفضل أستاذ طيب مشكورا يا أستاذة أمني أيها المشاهدون الكرام تعال نتكلم عن التراكب الأساسية درسنا في الأسبوع الماضي التراكيب الأساسية عن مفعول لأجله Pemirsa, dua minggu yang lalu kita mempelajari struktur tentang maf'ul li'ajli. Waktu itu kita tampa, paparkan ada beberapa contoh. Ghayyara Raden Mas Suwardi Suwarningat ismau ila Ki Hajar Dewantoro takoruban ila amatin nas. Raden Maswardi Suryaningrat mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantoro takoruban ila amatin nas. Karena ingin mendekatkan diri kepada masyarakat umum. Takoruban ila amatin nas. Contoh lain, وانتظر اليوم الثاني من مايو يوم التعليم الوطني تذكار لميلاده Eh, tanggal 2 bulan Mei dianggap sebagai hari pendidikan nasional tizkaron limiladi untuk mengenang untuk mengenang hari kelahirannya tizkaron limiladihi kemudian kalimat lain untabir al-yawm ats-tsani min mayu yaum at-ta'lim al-watani taqdiran juhudil jabbar fi tarqiyati sya'nil ummah. Nah, ada takdiran tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Amani takdiran sebagai penghargaan bagi perjuangannya yang gigih tarqiyati sya'nil ummah dalam rangka meningkatkan uh, taraf hidup bangsa. Kemudian ayat fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaituna wa nakhla وحدائق غلبا وفاكهة وأبا mata'an lakum wali an'amikum. Ada kata mata'an lakum Sebagai apa mamdah waktu itu? Mata'an lakum sebagai kenikmatan. Mata'an lakum <clears throat> wali an'amikum. Inna jahannam kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wa la illa hamiman wa wasaqa jazaa'an wifaqa ada kata jazaa'an wifaqa sebagai balasan balasan yang setimpal eh, yang setimpal eh, jazaa'an wifaqa ada kata nah ini ringkasannya taqarruban ila amatin nas tilkaran li miladihi taqdiran li juhudil jabbar mata'an lakum wa li an'amikum jazaa'an wifaqa Pemirsa, kita masuk ke eh, struktur pagi ini. Tadi dalam dialog antara Mamdo dan Fauzia, kita dengar ihtamal television al-Indonesia bita'alim al-lughah al-arabiyyah ihtimaman. Ihtamal television al-Indonesia bita'alim al-lughah al-arabiyyah ihtimaman. Ada juga kalimat kita dengar juga yang suruh television bernama ta'alim al-arabiyyah nasratan Filusbu, jadi dalam pertanyaan istiam juga ada. Kemudian ah, ini gambar gedung TVRI, TVRI pusat. Ini yang menyiarkan. <laughs> Kita ucapkan terima kasih kepada pihak TVRI yang selama ini sejak tahun berapa tadi? 1990. 1980. Saya ingat bang, waktu itu akhir bulan November dimulai. Iya, <laughs> atas instruksi Pak Harmoko. <laughs> betul. Kerjasama dengan Pak Munawir saat itu. Iya betul. Menteri Agama. Harmoko Menteri. bilang Fadli bil Injiliziyah takalluman natiqina Nabiya Fadli berbicara bahasa Inggris takalluman natiqin. Uh, dengan pembicaraan yang uh, native speaker. Jadi dia orang orang Jakarta tapi ngomong bahasa Inggris seperti orang Inggris gitu takalluman natiqina biha. Pemirsa, dalam tiga kalimat tadi kita lihat ada ihtamma diikuti ihtimaman. Yang suruh diikuti dengan kata nasrotan. Nasrotan fil usbu. Takallama, takalluman natiqina biha. Nah ini. Kalau minggu lalu kita bicara tentang uh, maf'ul li ajli, maka pagi ini kita bicara tentang maf'ul mutlak maf'ul mutlak. Ada isim mansub yang mengikuti fi'il yang ada. Ihtamma ihtimaman. Yang suruh nasratan fil usbu. Yang pertama memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Artinya benar-benar memperhatikan. Televisi benar-benar memperhatikan bahasa Arab. Ihtamma televisi al-Indonesia bita'limil lughal al-Arabiyah ihtimaman. Yang suruh التلفزيون الإندونيسي تعليم اللغة العربية نشرة في الأسبوع Televisi Republik Indonesia menyiarkan pengajaran bahasa Arab sekali dalam seminggu. Nasrotan sekali siar filusbu. Saya ingat sekali ketika tahun 90 Pak Munawir Sadali menginstruksikan dua kali seminggu tayang. Tapi waktu itu kita nggak sanggup. Nanti kita akan tiga atau empat kali. Ya. <laughs> waktu itu saya ingat banget Pak Munawir Sadali menginstruksikan kepada uh, pihak penyelenggara koordinator waktu itu Pak Rofi dan kawan-kawan ada Pak Hidayat dan Pak Khodibul Umam untuk menyiarkan dua kali tapi tidak sanggup. <laughs> Begitu besar pemerintah memperhatikan pengajaran pasar ini pemirsa. Kemudian tak lama lumayan natiqin dia. Uh, Fadli berbicara dengan bahasa Inggris seperti native speaker gitu. akan lumayan Nah itu. Jadi maf'ul mutlak ada tiga macam. Bayan letakit menjelaskan memperkuat. Kemudian bayan lil adat nasratan menunjukkan bilangan. Nasratan fil sekali tayang Kemudian takal takalluman natikin ini bayan linnau model. Jadi dia berbicara bahasa Inggris tapi seperti orang Inggris beneran. Nah, kira-kira begitu. Mulahadah catatan al-maf'ul mutlak masdar mansubun muwafiqun lil fi'li. Jadi maf'ul mutlak itu masdar yang mansub yang sesuai dengan fi'il yang ada. Wajib ubah ba'dal fi'li litakid au bayani nau'i au adadi. Tadi untuk memperkuat untuk e, menjelaskan eh, modelnya atau untuk bilangan. Nah, ini catatannya. Pemirsa, saya kira tidak terlalu sulit. Tugas Anda sekarang membandingkan, membedakan mana maf'ul li'ajli, mana maf'ul mutlak. Mayyiz al-maf'ul mutlak minal maf'ul li'ajli fi ma ya'ti. Langsung buka line telepon silakan mungkin sudah ada penelpon yang mengantri seperti oh, mengantri. Pak. Iya. Assalamualaikum. Baik, kita ingatkan sebelumnya nomor telepon yang bisa Anda hubungi hmm. untuk dapat berpartisipasi menjawab pertanyaan yang akan disampaikan di 574 hmm. 3476. Mayis al-maf'ul mutlak min al-maf'ul yajli fi ma ya'ti. Nah, bedakan. Mana maf'ul mutlak, mana maf'ul yajli. Hmm. hmm tasaddaqan nasu 'alal fuqara amalan fis sawab. Sudah Baik. ada yang masuk iya, ternyata. Ya, Assalamualaikum. Bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mana meletakkan lima? Tuti. Tuti. Baik. Tuti. Tuti. Nah. Baik, alhamdulillah salahnya Sayyidah Tuti. Tuti. Nah. Tasaddaqan nas. Jawab Ustaz. Oh, jalan jauh Ustaz. Baik, alhamdulillah. <laughs> Tasaddaqan nasu al fuqara amalan fis sawab. Tolong operator tadi tayangkan soalnya. Ah ini dia. Tasaddaqan nasu al fuqara amalan fis sawab. Perintahnya tadi mayyiz al maf'ul mutlaq min al maf'ul yajli fi ma ya'ti. Hadhihi ya, Tasaddaqan nasu al fuqara amalan fis sawab. Ini termasuk maf'ul mutlak atau maf'ul ajli Maf'ul li'ajli. Tasaddaqan nas. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ciri-cirinya apa Bu? Maf'ul mutlak tadi? Maf'ul mutlak kata kerja Ingat? Mansub, mansub. Oh, mansub. Hmm. Kalau maf'ul ajli nah Mansub juga atau marfu? Ah, oke, okay. kita cek. Oke, okay, kita cek ya. Kita cek ke Fauzia. Maf'ul apa ini? Betul? Ini maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Mamdu? Sahih, maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Nah, Ibu Tuti tadi menjawab maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ya, ini maf'ul li ajli, Ibu. Jadi maf'ul mutlak tadi ada fi'ilnya ya. Ismun mansubun muwafiqun lil fi'li tadi dikatakan. <coughs> Jadi amalan fisawab ini sebagai uh, karena mengharap pahala. Ya. dakon nas walal fukara. Orang bersedekah kepada orang fakir karena mengharap pahala. Baik, soal sani tadurul ardu dauratan fil yaum. Hmm? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, belum tak lima? Ana min Bandung. Ana min Bandung. Ismik? Is- Ismik eh? Ini anak. Ana. Oh, ana min ana ana min Bandung. <laughs> ana min Bandung. Oh, ana min Jakarta. Baik. <laughs> Saya ya, apa nih? <laughs> Madiratan ya. طيب تدور الأرض دورة في اليوم آه، هذا مثل من آه، مفعول مطلق ومفعول أجلي يا سيدة أنا Dadu maf'ul mutlak. Sahih? Ya. Insya Allah sahih. Insya Allah sahih. <laughs> Insya Allah. Juli sekarang. Iya, iya. Betul? Ini maful mutlak. Sahih. Sahih. <laughs> Iya, betul. Terima kasih banyak. Tadurul ardu dauratan. Fil yaumi. Kalau ini maful mutlak mamdu sekarang. Bayan li takit, adat nau. Adat. Adat. Nau menunjukkan bilangan. Ya. Bumi berputar sekali putar dalam sehari semalam. Hmm. Taduru al dauratan fil yaum. Baik. Soal salis, silakan pemirsa yang berminat untuk menjawab eh, soal ketiga ini. Marral kitaru marras sahab. Marral kitaru marras sahab. Hmm. marral. kitar marras sahab. Tapi Fauzia? Iya. Satunya fi'al, satunya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak bayan linau. Bayan linau marras sahab. Mamdu sahih? Eh sahih. Baik, pemirsa sudah direbut oleh Fauziah. Ada. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mana mutakalim? Wes. Wes. Wes. Baik, ini eh, ada masalahnya saya dua. Insyaallah. من سلام طيب هذا هو سؤال لا نأكل الفواكه الفجة خوفا من المرض hmm, kita tidak makan buah-buahan yang Makul. Makul li ajli. maf'ul li ajli sahih Sahih. sahih artinya apa ini Pak Baca itu dulu, nggak kelihatan. oh nggak kelihatan oh tolong dita ah, ini dia you lain brother la nakul fawakil buah-buahan hmm? karena takut dari sakit dari karena, penyakit uh, karena takut uh, sakit gitu ya Iya. Yeah. Nah, betul. Ya, jadi buah-buahnya mentah gitu karena takut iya. sakit. Yeah. Mm -mm. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yeah. Yang kelima, ya mamdu Al-Qur'an Al-Karim qira'ata abihi. Hmm. Silakan yang berminat menjawab ini, ini termasuk maf'ul mutlak atau maf'ul ajli. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak ada suara? Ya, kerumam dua Al-Quran Al-Karima Kira'ata abihi. Hmm. Halo, Assalamualaikum. Hmm, tidak ada suara. <coughs> Fauzia. Iya. Tolongin. <laughs> ya Umam doh. Al-Quran Al-Karim kira atau Abi Termasuk Maf'ul Mutlak Atau Maf'ul Ajli Maf'ul Mutlak Maf'ul Mutlak Ciri-cirinya Ciri-cirinya ada masdar yang uh, yang sama dengan fiilnya bukan sama oh, yang oh, iya. sesuai sesuai ini <laughs> muafik <laughs> masdar sama masdar juga bukan fiil iya <laughs> iya baik hmm. dijawab oleh Fauzia ini termasuk maf'ul mutlak bayan li linau bayan linau model jadi mampu mem, membaca Al-Qur'an seperti bacaan ayahnya nah. Tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, al-mutakallim. Ana Ahmad Sutarman. Ahmad Sutarman. Baik, ahlan wa sahlan ya Ahmad. Baik. Ahlan. Al-an rattib al-kalimat al-atiyah litakuna jumlatan mufidatan. Nau akhar min uh, al-asila. Qama al-Indonesi binashri ta'limi al-Arabiyyah منذ عام 1990 برنامج اللغة التلفزيون رتب هذه الكلمات تكون جملة مفيدة أنا آه، التلفزيون الإندونيسي قام ببرنامج بنشر تعليم برنامج اللغة العربية منذ عام ألف و وتسعمائة وتسعين Hmm. Ah, terima kasih. Syukran jazilan lak ya Said Starman. Baik kita lihat tadi mirip-mirip ya. Iya. Nah ini tadi jawabannya Qamat Televizyon Indonesia binas barnamij ta'lim al-arabiyyah mundu am. Nah, sini. Berikutnya. As Assalamualaikum. Ah, للرسالة يعني برنامج تعليم بالتعاون مع الشؤون الدينية نشر العربية ممدوح ايوه برنامج تعليم بالتعاون مع الشؤون الدينية نشر العربية وزارة برنامج تعليم اللغة تعليم اللغة العربية مم، Ya ini saja kalau gitu. <laughs> العربية بالتعاون ya ini <laughs> pemirsa saya selalu nanya dan dadakan nanya. Ini bukan rekayasa makanya uh, mikir juga kan. <laughs> Nusira bernama Ta'lim al-Arabiyah bitta'awun ma Wazarat Sunnah Dunia. Jadi uh, program pengajaran bahasa Arab itu disiarkan uh, atas kerjasama dengan Departemen Agama saat itu, saat itu, bukan saat ini, <laughs> saat itu. Ini tadi bicara saat itu. Hmm. Ayo, <clears throat> saya eh, ayun sayyidina al-kiram intal waqt wa syukran ala husni timamikum wa ila liqa fil muslim qadim insyaallah wa ufamidul fadl ila julia tafadhal syukran Ustaz مشاهدينا الكرام قد انتهينا من برنامج تعليم اللغة العربية بالتلفزيون Pemirsa, kita sudah menyelesaikan, ada di penghujung acara, saat ini kita sudah menyelesaikan semua materi pada pagi ini dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Amani Lubis dan Bapak Samsul Arifin, Fauzia wa Mamduh, selalu semangat ya. <laughs> dan insya Allah naltaki fi usbul qadim Ustaz. Nahnu sanaltaki fi usbul qadim. Kita akan berjumpa insya Allah pada minggu depan ya Ustazah ya. Pada hari Sabtu. Uh, tepatnya jam 5 sampai jam 6 uh, eh, insya Allah kalau di, di, diizinkan lagi kita akan bertemu lagi <laughs> pada program ini. Tentunya dengan hiwar dan uh, tema yang baru. Dan saya Julia atas nama kru yang bertugas mohon undur diri. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.